بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويكثر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi jumlah khabariyah تجد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه والله عل والله لأن, لأن يحمدوه لأن يحمدوه والله عالم علي المعبود بحق رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم وكل منها يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجده الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله مالك, مالك يوم الدين أي الجزاء وهو يوم, وهو يوم القيامة وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة لمعرفة إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة وغيرها اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه ويبتل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية ويبتل من الذين بصلاته غير المغضوب عليهم وهو اليهود وهم, وهم اليهود ولا غير الضالين وهو وهم النصارى ونقطة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهود ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Surah Al-Fatihah Al-Fatihah itu isi maf'ul dari fataha yaftahu Dikatakan surat Al-Fatihah karena merupakan pembukaan daripada Al-Quranul Karim Dikatakan surat Al-Fatihah karena adalah pembukaan daripada Al-Qur'anul Karim. Fatihah ini surat Al-Fatihah ini ada yang menyatakan itu adalah surat Makkiyah. Ada lagi yang berpendapat surat Madaniyah ada lagi yang berpendapat turun dua kali turun di Mekah huh? dan juga turun di Madinah yaitu ketika tahwil al-giblah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah al musharrafah karena itu dikatakan matani eh, dikatakan masani ada lagi yang menyatakan separuh turun ada di Mekah separuh turun di Madinah tapi pendapat yang pertama surat Al-Fatihah Makiyah adalah yang paling sahih surat Makiyah yaitu Pendapat yang terkuat menyatakan surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah. Surat au ayat nazalat gablal hijrah. Surat Madinah, Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun ba'dal hijrah wa in kanat fi Makkah. Surat atau ayat yang turun setelah hijrah walaupun itu di kota Mekah. Dan dikatakan di sini surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Bahkan ada yang perinci namanya sampai 20 nama. Dikatakan Al-Fatihah karena pembukaan daripada Al-Quran Dikatakan juga Ummul Quran Surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran Dikatakan Al-Fatihah karena pembukaan daripada Al-Quran Dikatakan juga Ummul Quran Surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran Induknya Al-Quran Seakan-akan Fatihah ini Asluh Aslul Quran wa asasul Quran Juga dikatakan surat Al-Kanz Karena nazalat min kanzi tahtil arsh Surat simpanan yang berharga. Karena turun daripada di bawah ars. Seakan-akan menjadi simpanan gitu. Ada yang mengartikan kafiah dan wafiah Alhasil banyak surat Al-Fatihah ini bahkan ada yang mengartikan syafiah Surat penyembuh. Ada riwayat Al-Fatihah dawa likul lidah. Surat Fatihah ini adalah tujuh ayat. Sepakat ulama, tujuh ayat. Cuma khilafnya ada yang memasukkan basmalah termasuk ayat-ayat Fatihah, ada yang yang tidak memasukkan basmalah bukan termasuk ayat-ayat Fatihah. Kalau basmalah tadi itu inkanat minha, kalau termasuk surat Al-Fatihah, basmalah berarti ayat yang ketujuh as-sabi'ah ladina ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim satu. Ya alamin dua. Ar-Rahmanir Rahim tiga. Maliki yaumiddin empat. Ihdinas siratal mustaqim. Lima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lima, iya. Ihdinas siratal mustaqim. Enam. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh. Kalau basmalah minal Fatihah. Wa in lam takun minha, kalau basmalah bukan termasuk surat Al-Fatihah, fasabi'a ghairil maghdubi ila akhirnya. Kalau basmalah tidak dimasukkan golongan surat Al-Fatihah, ayat yang ketujuh mulai ghairil maghdubi. Basmalah enggak termasuk ya. Alhamdulillahirabbil ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat ihdinas siratal mustaqim ayat kelima siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7 tapi semua sepakat 7 ayat karena itu dikatakan sab'un minal madani <coughs> Kemudian kalau kita perhatikan surat-surat Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku menyembah. Ini firman Allah menghikayatkan ucapan hamba. Hamba itu menyatakan iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu. Lah kalau itu Allah mengkhitab kepada Nabi Muhammad, iyyaka hanya kepadamu Muhammad aku beribadah. Ini berarti kekufuran jadinya. Ini berarti Allah menceritakan hamba tadi itu mengkhitab kepada Allah. Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya ihdinas shiratal mustaqim mohon hidayat kepada Allah. Karena itu di awal surah itu harus ditakdir gulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Bacalah atau ucapkanlah ini semuanya sehingga munasib cocok dengan iyyaka na'budu wa karena nasta'in itu adalah yang diucapkan oleh manusia bukan diucapkan oleh Tuhan kepada manusia. Allah menghayatkan menghikayatkan ucapan manusia. Manusia. Karena itu dikatakan wa yugaddar fi awwaliha. Ditakdir di awalnya surat dengan gulu. Kenapa? Liyakuna magabla karena budu munasiban lahu karena supaya menjadi apa yang sebelumnya ia karena abudu munasib terhadapnya bikauniha min magulil ibad itu adalah daripada ucapan yang dilontarkan oleh manusia manusia baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada al-farq baina ar-Rahman dan ar-Rahim. Ar-Rahman dan ar-Rahim istigabnya daripada rahmah. Nah. Ar-Rahman dan ar-Rahim istigabnya adalah dari rahmah. Kalau kita hitung Ar-Rahman itu ada berapa huruf itu? Lima huruf. Ar-Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Lima huruf. Ar-Rahim. Itu ada berapa huruf itu? Ada empat hmm? Ar-Rahim itu ada empat huruf ini maha rahmat ini juga maha rahmat apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim nah. karena Ar-Rahman itu hurufnya lebih banyak lima berarti maknanya harus lebih besar lebih luas Nah, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Nah, tambahnya huruf berarti tambahan arti. Ar-Rahman adalah sifat Allah Maha Rahmat secara umum kepada orang muslim atau orang kafir. Contoh, mereka dihidupkan oleh Allah. Orang kafir pun dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, itu adalah satu bentuk Allah itu eh, itu adalah satu sifat Allah Ar-Rahman. Allah Maha Rahmat secara umum, nggak khusus untuk orang-orang beriman aja. Rizki juga orang kafir dikasih Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim sifat rahmat Allah yang secara khusus. Nanti di hari kiamat Ar-Rahim Allah itu khusus hanya saja rahmat kepada orang-orang beriman saja dimasukkan surga. Orang kafir nggak dapat rahmat masuk neraka. Rahmat khusus. Allah Maha Rahmat secara khusus kepada orang beriman. Kalau Ar-Rahman Allah Maha Rahmat secara umum. Allah Maha Rahmat secara umum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada waktunya terlalu pendek ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Rabbil Alamin Rabb sahib yang memiliki Rabbul Bait Malikil Bait Sahibul Bait ya. yang memiliki seluruh alam alam wa kullu ma siwallah selain Allah itu adalah disebut alam, seluruh makhluk. Cuma bias alami alam ini semua yang pakai sirat jamak mudakar salim, semua yang pakai bentuk jamak mudakar salim itu diperuntukkan yang berakal. Kalau misalnya bagor itu nggak berakal. Kalau di dijamak bukan bagoruna. Yang pakai jamaknya pakai muzakkar salim itu adalah untuk yang berakal. Kursi, kursiyuna ada ada. Tapi kalau zaidun zaiduna alimun alimuna Hah? muslimun muslimuna terus begitu berarti dibentukkan yang berakal alamin alam yang berakal alam-alam yang berah berakal siapa malaikat jin dan manusia tapi yang dimaksud di sini bukan khusus mereka keseluruhan alam ini kenapa kok pakai alamin kalau begitu? Namanya taglib. Taglib itu jika berkumpul yang unggul dengan yang di bawahnya unggul lebih di eh, maka disebutkan dengan yang unggul yang di bawahnya ikut juga. Contoh, laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama perempuan. Kalau kita kasih salam tidak usah Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum kita berikan kepada laki-laki yang perempuan ikut Kenapa? Karena kita menyebutkan yang lebih unggul yang di bawahnya juga katut Karena itu perintah sholat kah, puasa atau yang lainnya Ya ayyuladina amanu kutiba alaikumusiyam Alaikum kan untuk laki-laki Berarti alaikunna tidak wajib puasa kalau gitu ini namanya taglid. Dengan menyebutkan yang lebih unggul, maka yang mafdul, maka ikut nantinya. Katut gitu. kalau sudah disebutkan alamin, alam yang berakal, yang nggak berakal, jamadat, batu, bumi, kayu, pohon, binatang, ikut semuanya. Ah, Rabbil alamin. Wallahu alam. Ada yang perlu dipertanyakan? Oke. Okay. Gimana membaca surat Al-Fatihah tanpa basmalah di luar sholat? Eh, di dalam sholat. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah termasuk surat al Fatihah, maka wajib untuk dibaca. Dan itu Ah, pendapat Imam Syafi'i. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah bukan suratul Fatihah, ada menyatakan tetap wajib dibaca. Seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Hah? Nggak salah Imam Abu Hanifah juga. Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah beliau berpendapat basmalah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah tapi ayat fasilah ayat fasilah ayat mustagillah lil fasli ayat yang Allah turunkan untuk memisah-misah antara surat ayat tersendiri kalau kita Imam Syafi'i menyatakan tidak basmalah itu surat eh, ayat daripada setiap surat daripada Al-Quran kecuali surat Baro'ah tapi kalau mereka enggak, enggak termasuk. Tapi termasuk uh, eh, itu ada ayat yang memang Allah turunkan tersendiri untuk memisah antara surat-surat surat-surat surat-surat gitu. Ada lagi yang berpendapat basmalah sunnah dibaca dalam sholat. Malah ada berpendapat sunnah kalau sholat sunnah, makruh kalau sholat wajib. Karena ada riwayat beberapa riwayat daripada ahadis tadi itu. Bahwa kita menyatakan basmalah adalah termasuk surat yang tidak membaca basmalah dalam sholat maka dinyatakan batal sholatnya karena wajib untuk membaca surat Al-Fatihah Rasulullah bersabda la sholata liman lam yagra bi fatihatil kitab enggak sah sholat bagi yang tidak membaca fatihatul kitab surat Al-Fatihah basmalah termasuk Ada yang mengatakan sab'un minal madani itu adalah ayat. Tujuh ayat maksudnya. Ayat-ayat. Ada yang mengatakan karena dua kali turun tadi itu. Di Mekah dan ada di Madinah. Nah. Apakah surat Amin termasuk Al-Fatihah? Nah. Amin tidak surat Al-Fatihah, tapi Amin itu Disunnahkan karena Nabi melakukan amin dan memerintahkan untuk mengucapkan amin setelah surat Al-Fatihah. Sunnah hukumnya karena sudah nas dari Nabi. Ya, jadi amin itu sebetulnya bukan dari bahasa Arab. Ya, tapi sudah diarabkan. Amin. Ya. Tanpa amin sah. Tanpa amin sah. Yang nggak benar kalau baca amin batal sholatnya. Itu yang nggak benar. Kenapa? Berarti sholatnya Nabi batal. Sholatnya sahabat batal. Eh? Dan itu riwayat hadis hadis sahihah tentang masalah amin.